Segala urusan urusan Dia, urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dar negeri ini, alam ini semua juga alamnya milik Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Maka Allah tidak ditanya mengapa berbuat begini dan berbuat begitu. Tetapi kitalah yang akan ditanya. Mengapa berbuat begini? Mengapa berbuat begitu? Adapun Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Dan bebas melakukan segala apa yang dikehendakinya. Wallahu fa'alun lima yurid. Syarahnya dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dalam Ithaful Qari fal amru lillah al amr milik Allah Subhanahu wa taala kalau diterjemahkan al amr adalah urusan berarti ada dua urusan urusan yang berkait dengan takdir-takdir dan urusan yang berkait dengan hukum syariat fal amru al-amrul kauniyil qadari wal amrul syar'i. Yang namanya al-amr ada dua, amrul kauni al-qadari. Urusan yang berkait dengan alam ciptaannya. Urusan yang berkait dengan takdir-takdirnya. Maka ini juga milik Allah Subhanahu wa taala Allah mau menakdirkan apapun bebas bagi Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah bebas melakukan apapun sekehendaknya. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah menakdirkan ini atau menakdirkan itu. Menakdirkan terjadi atau menakdirkan tidak terjadi. Menakdirkan keberhasilan ataupun menakdirkan kegagalan. Maka apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, kita hanya berkata qadarullah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki, Allah kerjakan. Enggak ada yang berhak protes. Sehingga tidak boleh mencerca qada wal qadar. Kalau apa yang ditakdirkan adalah baik, syukurilah. Kalau apa yang ditakdirkan jelek, sabarilah. Pasti di balik kejelekan ada hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Karena Allah Maha memiliki hikmah. Yang kedua dari urusan adalah al-amru syar'i. Urusan yang berkaitan dengan syariat. Yang diwajibkan, yang diharamkan, yang dimakruhkan, yang dianjurkan. Semuanya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa babi diharamkan? Kenapa kambing dihalalkan? Ya terserah Allah Ta'ala. Kita tidak berhak protes sama sekali. Mengapa? Jawab dengan satu jawaban. Karena Allah menakdirkan dan menentukan seperti itu. Jawabannya bahwa al-amr amrullah. Al-amr amruhu. Ala lillahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amru. Milik Allah lah penciptaan dan urusan. Ala lahul khalq wal amr. Maka amru syar'i ma Urusan syariat. Ya'mur wa yanha. Menyuruh dan melarang. Menyuruh sekehendaknya dan melarang sekehendaknya. Menyuruh perkara-perkara yang Allah inginkan dan Allah melarang perkara-perkara yang Allah larang. Itu juga hak Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr. Wa farraqa bainal khalqi wal amr. Di situ berarti Allah membedakan antara al-khalq wal amr. Ala lahul khalqu wal amr disebut dua. Berarti al-khalq bukan al-amr, al-amr bukan al-khalq. فدل على أن الأمر غير مخلوق jelas berarti yang namanya amr bukan makhluk. Wa fi hadha raddun 'ala al-jahmiyah alladziina yaquluna al Qur'an makhluq. Berarti ini bantahan buat Jahmiyah yang berkata bahwa Al-Qur'an makhluk. Pernah dibahas kaidahnya. Mudah-mudahan kalian ingat apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berupa makhluk ciptaannya bisa pula sifat yang tidak terpisah dari zatnya dua-duanya disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala seperti bumi disandarkan kepada Allah dengan kalimat ardullah langit disandarkan kepada Allah menjadi samaullah langit Allah. Baik, tetapi idafahnya idafatu khalqin. Penyandaran penciptaan. Artinya bumi Allah, bumi yang Allah ciptakan. Langit Allah, langit yang Allah ciptakan. Baik. Sekarang yang kedua. Yadullah, tangan Allah. Kalamullah, ucapan Allah Tangan disandarkan kepada Allah, diidofahkan menjadi yadullah. Ucapan disandarkan kepada Allah menjadi kalamullah. Apakah maknanya sama dengan yang tadi? Sama Allah dan ardullah? Tidak. Tidak sama. Tidak kita katakan tangan Allah. Berarti tangan yang diciptakan oleh Allah. Bukan. Bukan itu maknanya. Kalamullah. Ucapan Allah. Ucapan yang diciptakan oleh Allah. Tidak. Tidak sama. Mengapa? Karena sudah pernah kita bahas. Kalau perkara itu sifatnya perkara yang tidak bisa berdiri sendiri, maka jelas itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Kalau yang bisa berdiri sendiri, maka itu adalah makhluk yang disandarkan pada Allah Swt. wa Taib ucapan, apakah bisa berdiri sendiri? Tidak bisa harus dia tegak dengan yang mengucapkannya. Maka kalau dikatakan ucapan Allah, berarti Allah yang mengucapkan. Demikian pula tangan. Tidak bisa berdiri sendiri. Tangan. Sepotong begitu. Apakah kamu sebut tangan? Tidak. Kamu akan katakan daging. Seperti tangannya kambing kita katakan daging. Tidak kita katakan, oh ini tangan. Enggak atau ini kaki, ini daging yang kita makan. Maka kalau yang tidak bisa berdiri sendiri, maka dia adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Contoh yang lebih jelas, kalau izzatullah, kemuliaan Allah. Kemuliaan tidak berdiri sendiri, bukan zat, benda, bukan sehingga kalau disandarkan kepada Allah, kemuliaan Allah, maka itu sifat dari sifat-sifat Allah. Waqis ala dhalik. Dan silahkan kiaskan dengan kaidah ini. Izzatullah. Wa qudratullah. Apalagi? Uluwullah. Tingginya Allah, mulianya Allah, besarnya Allah, agungnya Allah. Qudratullah, kekuasaan Allah. Ila akhirnya. Semuanya disandarkan kepada Allah dan semuanya sifat-sifat. Tetapi kalau dikatakan sama Allah, sama adalah benda yang berdiri sendiri. Kalau dikatakan milik Allah, berarti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. sekarang kembali kepada al-khalqu wal amru. Dengan kaidah tadi, apakah dia dat yang berdiri sendiri atau dia adalah sifat yang berdiri pada sesuatu yang lain? penciptaan sifat fi'il yang berdiri pada sesuatu yang lain demikian pula al-amr urusan itu juga sama wasf maka ketika disandarkan kepada Allah amrullah khalqullah ciptaan Allah ila akhirih maka ini barakallahu fikum adalah fi'lullah perbuatan Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan dan Allah mengatur sama seperti ucapan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka dari sini, dalla ala annal amr ghaira makhluk. Berarti urusan ini bukan makhluk. Kalau Allah katakan haram, apakah kalimat haram dari Allah makhluk? Bukan. Itu ucapan Allah. Kalau Allah katakan aqimus salah, dirikanlah salat. Apakah dia makhluk atau bukan makhluk? Bukan makhluk. Dia ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dari Allah sifat-sifatnya, perbuatannya, maka itu jelas bukan makhluk. Ini yang dimaksud oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Fadalla ala al amra ghaira makhluqin maka al-amr ini bukan makhluk. Wa fi hadha raddun ala al-jahmiyah. Alladzina yaqulun innal qur'ana makhluk. Berarti ini bantahan buat jahmiyah yang menganggap bahwa Al-Quran adalah makhluk. Wa inna kalam Allahi makhluk. Dan mereka menganggap bahwa ucapan Allah adalah makhluk. Dan itu kesesatan dan kekufuran. Karena Berarti mereka tidak mengimani bahwa Allah punya sifat kalam. Mereka berkata, kalau Allah tidak bisa berbicara, Allah hanya menciptakan pembicaraan. Berarti pembicaraan itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kesalahan besar. Yang kedua, berarti dia menganggap bahwa Al-Qur'an tidak sempurna karena makhluk tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, berarti dia menganggap bahwa Allah tidak ala kulli syai'in qadir. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna karena tidak bisa berbicara. Sedangkan makhluk yang berbicara dengan yang tidak bisa berbicara, mana yang lebih mulia? Mana yang lebih sempurna? Yang bisa berbicara. Adapun kekhawatiran kesamaan dengan makhluk itu mudah. Hanya kita katakan dan cukup kita katakan dengan kalimat ucapan Allah tidak sama dengan ucapan makhluk. Cara berbicaranya Allah tidak seperti berbicaranya makhluk. Pasti, pasti, pasti tidak sama. Dan pasti, pasti, pasti lebih sempurna daripada makhluk. Sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya. Allah farraqa bainal khalqi wal amr al amr huwa min al kalam wat tashri' والله فرق بين الخلق والأمر فدل على أن كلام الله غير المخلوق Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara al-khalq dan amr Sedangkan al-amr adalah ucapan Allah menyatakan ini haram, menyatakan ini halal. Atau menyatakan terjadilah yang ini, terjadilah yang itu. Kun kada, kun kada fayakun wat tashri' dan pensyariatan wallahu farraqa bainal khalqi wal amr fadalla ala anna kalam Allah ghairu makhluq dan ini bukti bahwasanya ucapan Allah bukan makhluk adapun al khalq makhluk-makhluk ini Allah ciptakan tetapi amr urusan Allah ucapkan Bedakan keduanya. Berarti ala wal amru itu maunya atau maknanya adalah al khalq khalqullah wal amr amrullah. Dua-duanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Dua-duanya disandarkan kepada Allah. Ala lahul khalq wal amr. Artinya al khalq khalqullah wal amr amrullah. Apakah sama penyandaran khalqullah dengan penyandaran amrullah? Tidak sama. Farraqa. Allah bedakan keduanya. Al-khalq jelas Allah ciptakan makhluk-makhluk, maka makhluk-makhluk tadi makhluk Allah dengan idhafata khalqin. Idofahnya idofah penciptaan, yakni dari apa yang Allah ciptakan. Tetapi al-amr disandarkan pada Allah, amrullah, urusan Allah. Apa maknanya? Apakah urusan yang diciptakan oleh Allah atau urusan yang diucapkan oleh Allah? Urusan yang diucapkan oleh Allah dengan keputusan-keputusan. Ini halal, ini haram. Ini adalah perkara yang wajib, ini perkara yang mubah. Atau kalau masalah qadha ini terjadilah, itu terjadilah. Tapi yang dibahas adalah apakah ketika Allah menyatakan kun jadilah. Ucapan Allah kun makhluk atau bukan makhluk? Bukan makhluk. Ketika Allah katakan hada halal wahada haram. Ucapan tersebut makhluk atau bukan makhluk? Bukan makhluk. Kalau makhluk akan digabungkan pada yang pertama. Ala lahul khalqu titik Nggak perlu ada amr. Mengapa? Nah, katanya makhluk. Kalau makhluk yang masuk dalam al khalqu itu maksud dari Syekh Salih Fauzan Hamidahullah. Wallahu farraqa bainahuma. Sedangkan Allah membedakan antara keduanya. Ala lahul khalqu wal amru. Milik Allah lah al khalqu dan juga al amru. Kalau kalian wahai Jahmiyah menganggap bahwa urusan tadi Allah katakan halal, Allah katakan itu juga makhluk, artinya ucapan Allahnya makhluk, maka tidak taruh di sini, cukup taruh di yang awal al-khalqu. Ala lahul khalqu titik. Karena perintah jadilah atau tidak terjadi halal haram itu ternyata makhluk juga. Nggak perlu disebut dua. Cukup sebut satu. Ala lahul khalqu. Ternyata tidak. Yang al-khalqu penciptaan-penciptaan segala makhluk. Tetapi al-amr adalah keputusan Allah ketika Allah menyatakan ini halal, ini haram. Keputusan Allah ketika Allah katakan kun jadilah, fayakun maka terjadilah. Ini semua ucapan-ucapan ini adalah bukan makhluk. Sehingga disebut dua. Ala lahul khalqu wal amru. Fadalla ala anna kalam Allahi ghaira makhluk. Maka dalil ini menunjukkan bahwa ucapan Allah bukan makhluk sehingga dipisahkan dari kata al-khalqu. Ala lahul khalqu wal amru. Aywad daru daruhu. Dar juga darnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dar? Tempat. Wa daruhu jalla wa ala Wajur yang Allah ciptakan salah satu. Dur, negeri atau dar, diterjemahkan negeri juga kurang tem kurang tepat. Ya. Karena dar itu seluruhnya. Seluruh yang ditinggali oleh makhluk ini dikatakan dar. Sehingga ada tiga, daru dunia, daru dunia, yaitu dunia ini, wadarul barzakh, alam barzakh, setelah kematian. Wadarul qarar dan negeri yang kekal yaitu akhirat. Negeri dunia yang kita jalani sekarang ini dan negeri barzakh yang dialami oleh manusia setelah mati dan negeri akhirat yang dialami manusia setelah dibangkitkan dari kematiannya. Kulluha lillah, daru dunya lillah, wa darul barzakh lillah, wa darul qarar lillahi ta'ala. Wa daru daruhu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dan Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu, tapi mereka yang akan ditanya. Ay la yus'al amma yaf'al subhanahu wa ta'ala. yakni tidak ditanya dan tidak pantas kita mempertanyakan kepada Allah kenapa berbuat begini dan begitu lianna af'alahu laisa fiha naqsun karena perbuatan Allah tidak ada kekurangan tidak ada kesalahan tidak ada yang pantas untuk kita pertanyakan laisa fiha khalalun tidak ada padanya khalal, cacat. Fahiya mutqinah wa muhkamah. Maka segala apa yang Allah lakukan adalah perkara yang mutqin, sempurna. Muhkim juga maknanya kokoh sempurna. Wala yatatarraq ilaiha naqsun aw khalalun abadah tidak pernah terkena kekurangan atau cacat selama-lamanya. Dan setiap apa yang Allah takdirkan pasti, pasti, pasti. Ada hikmahnya. Bukan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Rabb kami, engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Mungkin dalam pandangan kamu, dalam pandangan saya, dalam pandangan manusia dan bodoh dalam pandangan manusia yang bodoh melihat kenapa ya kok ini buah bijinya di luar kata orang yang salah jambu mede karena bijinya jambu mete bijinya di luar nggak ada yang salah siapa yang bilang salah itu pikiranmu dan pikiran saya pasti ada hikmahnya Baik, demikian pula segala macam yang kamu rasa ini kayaknya tidak tepat. Kalau saya yang menciptakan saya akan beginikan. Itu semua kebodohan kita. Itu semua kebodohan manusia. Kamu tidak tahu bahwa Allah menciptakan karena hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Kadang diketahui hikmahnya, kadang tidak diketahui. Barakallahu fikum. Walhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Was-su'alu innama yakunu liman indahu naqsun aw khalalun fi amalihi. Adapun pertanyaan kenapa kau begini, kenapa kau kerjakan ini, kenapa kau kerjakan itu adalah pertanyaan bagi yang memiliki kekurangan atau yang perbuatannya salah, memiliki kesalahan, au khalal atau cacat fi amalihi dalam pengamalannya, maka pantas ditanyakan seperti itu. Pantas dan wajar untuk dipertanyakan kepadanya kalau orang itu sering salah yaitu manusia seperti guru pada muridnya kenapa kau kerjakan seperti ini kenapa kau tidak tulis kenapa kau tidak hafal mengapa engkau demikian demikian itu pertanyaan wajar karena orang ini berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan, ada kekurangan, ada cacat, ada ini ada itu yang pantas untuk ditanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala segala afalnya tidak ada salahnya, nggak ada kekurangannya, nggak ada cacatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dan Maha terpuji sehingga sama sekali tidak pernah ada kekurangan. Lantas apakah pantas ditanya, kenapa engkau begini, kenapa engkau begitu? Apakah pantas ditanya kenapa engkau matikan anak saya? Tangisan ibu-ibu yang ditinggal anaknya wafat sering terucap kalimat seperti itu. Kenapa kau ambil anak saya? Ini namanya mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bahaya ucapan seperti itu. Ucapan yang mengoreksi takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa kamu mengatakan seperti itu kepada Allah yang maha adil, yang maha hikmah, yang maha tepat perbuatannya, yang gak pernah salah ciptaannya dan takdir-takdirnya selalu membawa hikmah. Maka tidak pantas kita tanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita hanya berkata qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Kita hanya berkata kul fi salih. Segala yang Allah takdirkan pasti ada salehnya, ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya insya Allah. Qala dikatakan selanjutnya li'anna af'alahu ala tamami wal kamali la li mujarradi qahrihi wa karena perbuatan-perbuatan Allah sempurna karena perbuatan-perbuatan Allah lengkap nggak ada kurangnya la li mujarradi qahrihi wa rububiyyatih tidak Allah melakukan segala sesuatu karena qahri, karena hanya karena dia berkuasa terus bebas berbuat. Tidak. Tidak demikian. Tidak semena-mena. Kama yaquluhu man yaquluhu. Tidak seperti siapa yang mengatakan seperti itu. Huwa la yus'alu li'azamatihi. Maka Allah tidak ditanya mengapa berbuat begini, mengapa berbuat begitu. Karena keagungannya. Sehingga siapa yang berani mempertanyakan perbuatan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wa Dan keagungannya kemuliaannya, keagungannya dan kemuliaannya. Apalagi yang sudah disebut tadi. Karena nggak ada yang pantas dipertanyakan karena Allah tidak pernah salah, nggak pernah keliru, nggak pernah kurang, nggak pernah cacat perbuatan-perbuatannya. Lakin laisa wahdahu faqat bal la yus'al aidan a'malahu mutqinah. Bukan hanya agungnya Allah sehingga kita tidak pantas untuk mempertanyakan Allah juga Allah tidak ditanya karena amalannya mutqinah, sempurna. La yatatarraq ilaiha naqsun wala khalalun wala Naam, bil kulliyah. Karena perbuatan Allah tidak pernah terkena kekurangan dan cacat seluruhnya. Bi khilafil makhluk. Berbeda dengan makhluk. Fainahu yus'alu an fi'lih. Maka makhluk mesti pasti akan ditanya tentang perbuatan-perbuatannya. Bagaimana dengan seorang rasul yang tidak pernah salah? Seorang rasul yang maksum, ditanya atau tidak ditanya? Hah? Kalau karena masalah kesalahan, kesalahannya tidak. Mereka maksum, terjaga dari kesalahan. Tetapi tetap akan ditanya. Karena Allah maha mulia, maha tinggi, pantas menanyakan hambanya. Walaupun seorang rasul. Maka akan ditanya nanti untuk persaksian di hadapan umatnya. Ya Isa, a anta qulta lin-nas wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau perintahkan manusia untuk menjadikan aku dan jadikan engkau dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Maka Isa akan menjawab, tidak mungkin bagiku untuk mentahkan mereka kecuali apa yang kau, kau perintahkan. Sebagai apa? Persaksian bagi Nasrani. Kalian tidak mengikut Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyuruh untuk menyembah dirinya, tidak menyuruh untuk menyembah ibunya. Kenapa kalian menyembah Isa dan ibunya? Tetap ditanya, "Anta qulta Ya. Demikian pula Rasulullah SAW akan dihatanya di hadapan umatnya. Apakah kau sudah sampaikan? Aku sudah sampaikan. Ikhwani din, a'azakumullah maka Rasulullah SAW di akhir khutbahnya, khutbatul wada selalu diselingi ucapan-ucapannya dengan kalimat Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, aku sudah menyampaikan. Wajina bika ala haulai syahida. Kata Allah kami akan datangkan engkau wahai Rasul di hadapan mereka sebagai saksi. Saksi itu pasti ditanya. Dan ini barakallahu fikum wajar karena Allah adalah Al-Khaliq sedangkan para anbiya adalah makhluk. Tetapi sebaliknya dari makhluk mempertanyakan Khaliq tidak mungkin dari dua sisi tadi. Sisi pertama keagungan Allah, kemuliaan Allah, ketinggian Allah, tidak ada yang di atasnya satu makhluk pun, maka tidak ada yang pantas mempertanyakan kepada Allah SWT. Kenapa engkau begini, kenapa kamu begitu? Itu satu alasan. Alasan kedua, yang mau dipertanyakan apanya? Karena semua perbuatan Allah sempurna. Nggak ada kekurangan. Ikhwani fid din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan selanjutnya, fil makhluk, beda dengan makhluk. Wa huwa yus'al li'annahu naqisun min kulli wujuh makhluk itu ditanya karena makhluk ini memiliki kelemahan dari segala sisi, kekurangan dari segala sisi. Illa man kammalahu Allahu wa a'anahu wa kecuali yang disempurnakan oleh Allah, yang ditolong oleh Allah, diluruskan oleh Allah atau man asamahu Allah yang dijadikan maksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada Allah katakan wahum yusalun. Adapun mereka akan ditanya. Adapun makhluk akan ditanya. Kaulu, Ucapan musannif selanjutnya Wala yuqalu lima wala kaifa dan tidak ditanya atau tidak dikatakan kenapa dan tidak dikatakan bagaimana. Wala yadkhul ahadun bainallahi wa baina khalqih dan tidak masuk seseorang antara Allah dengan makhluknya. karena tidak ada yang bisa ikut campur kepada Allah atau bersama Allah SWT dalam segala apa yang Allah kehendaki dan yang Allah putuskan. Makhluk nggak ikut campur. Walayatarid Allah, nggak ada yang boleh i'tirad. I'tirad itu protes. Fayuqalu kemudian berkata, "Limadza khalaqallahu kada?" Kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa Allah ciptakan itu? Itu i'tirad namanya. Walayatarid Allah. Tidak boleh satu makhluk pun protes kepada Allah Subhanahu wa taala wama kaifiyatu khalqillahi lihadihil asya atau mempertanyakan kaifnya bagaimana Allah menciptakan ini bagaimana Allah menciptakan itu juga tidak perlu mengapa tidak akan sanggup kamu memahaminya dan gak akan ketemu Allah hanya menyatakan kun jadilah kemudian jadi Kaifa? Enggak perlu tanya kaif. Ini Allah Subhanahu wa taala yang ala kulli syai'in qadir. Hada la yajuzu fi haqqillah. Ini tidak boleh dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mempertanyakan kenapa ya Allah engkau bikin ini, kenapa engkau ciptakan itu. Tidak boleh pula mengatakan kaifa. Bagaimana ini diciptakan? Bagaimana itu diciptakan? Bal alaina taslim walinqiyad bahkan atas kita untuk tunduk dan terikat dengan syarat Allah titik i'tiqad anna Allah kamilah la yatatarraq ilaiha naqsun wala khalal dan juga bahkan hendaklah kita ini meyakini bahwa perbuatan-perbuatan Allah, keputusan-keputusan Allah, takdir-takdir Allah semuanya sempurna lengkap tidak pernah dikenai kekurangan, tidak pernah dikenai cacat. Wa in khafiyat alaina ba'dal hikam. Bukan hukum, hikam. Walaupun kadang tersamar atas kita hikmah-hikmahnya. Wa in khafiyat alaina ba'dal hikam. Walaupun tersamar beberapa hikmah-hikmah, jamaknya hikam. Artinya hikmah itu pasti ada, walaupun kadang-kadang tersamar kita nggak tahu apa hikmahnya. Kok kejadiannya seperti ini? Orang baik malah celaka sengsara, orang jelek malah mendapatkan keuntungan. Ini apa hikmahnya? Kadang kamu, saya, kita belum tahu. Tetapi iman berkata, pasti ada hikmah di balik ini bisa jadi ujian buat orang mukmin. Bagi orang mukminnya ujian. Wastidraj. Dan istidraj bagi mereka-mereka yang jelek. Agar tetap jelek sampai matinya. Itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka, akan ulur-ulur mereka dari sisi yang mereka tidak sadar tambah rezekinya, tambah untungnya, semakin sombong, semakin kufur, semakin sesat, diberi oleh Allah terus. Kekayaan, rumah mewah, kendaraan mewah, ila akhiri. Kekuasaannya semakin luas, semakin luas. Sampai ketika mati dalam keadaan kafir. Itu sidrat namanya. Kalau diberi kemiskinan, jangan-jangan dia taubat. Kembali kepada agama, kembali sholat, kembali puasa tetapi Allah biarkan dia. Itu namanya istidraj. Itu hikmah yang kita nggak tahu. Jangan-jangan orang ini sedang diistidraj. Jangan-jangan orang beriman tadi diuji oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan orang beriman tadi punya kekurangan. Namanya orang beriman kadang punya dosa dan Allah karena sayangnya menghapus dosa-dosanya. Dengan apa? Dengan musibah tadi, dengan kejelekan tadi, dengan musibah, dengan berbagai macam rasa sakit, rasa sempit, ila akhirnya. Maka kita yakini pasti ada hikmah wa in khafiyat alaina. Pasti ada hikmah walaupun tersamar kadang-kadang atas kita. Au ba'dal ilali fala nas'alu anha atau samar atas kita ba'dal ilal. Tadi halal sekarang ilal. Ilal itu illat alasan-alasan. Kenapa kok begini? Ada alasannya, tapi khafiyat. Kamu tidak tahu. Allah yang tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Pasti ada ilat, pasti ada alasan. Bal naslam in adraknal hikmah wal illah fabiha wa ni'mat. Bahkan kami tunduk dan kita tunduk kalau kita tahu hikmahnya, kita tahu ilatnya, fabiha wa ni'mat maka itu sangat bagus. Wa illam nudrikha fa innana nusallim. Kalaupun kita tidak tahu hikmahnya, tetap kita tunduk dan terima. Wala na'tarid 'ala Allah. Jangan protes pada Allah Subhanahu wa taala. Aw natawaqqaf 'anil 'amal dan jangan pula berhenti beramal. Kalau gitu saya tidak mau beramal. Jangan. Hatta na'rifal hikmah wal 'il awil 'illah. Jangan berhenti beramal karena nunggu hikmah karena nunggu illat. Babi haram. Dia tetap makan. Kenapa kamu tetap makan? Bukankah ini haram? Sebentar. Sampai sekarang saya belum tahu alasannya apa. Babi haram. Maka saya tetap makan. Sampai dicari-cari-cari. Ketemu. Ternyata ada cacing pitanya yang berbahaya bagi manusia. Ah, ini ilatnya. Kenapa diharamkan? Saya berhenti. Orang seperti ini Bukan orang yang baik. Orang seperti ini, orang yang memiliki sesuatu fi qalbih, marad, penyakit. Dia tidak percaya kalau belum lihat hikmahnya. Dia tidak percaya pada Quran, dia tidak percaya pada sunnah kalau belum lihat alasannya secara akal. Maka orang ini aslinya adalah pengikut akalnya sendiri. Kalau akalnya belum bisa terima, kenapa ayat ini mengatakan seperti ini? Apa hikmahnya? Kenapa kau diperintahkan seperti itu? Apa alasannya? Mikir dia, belum ketemu, nggak ngerjakan. Begitu ketemu dengan akalnya, oh ini hikmahnya, baru dikerjakan. Artinya dia mengerjakan bukan karena Allah, mengerjakan bukan karena Quran, bukan karena Sunnah, tapi karena apa yang ada di akalnya. <coughs> Apakah babi ketika <coughs> dimasak, <coughs> dimasak sampai 700 derajat Celcius? mati cacing pitanya. Apakah jadi halal? Hah? Apakah jadi halal? Tidak. Tetap haram. Mengapa? Karena ini syariat. Kalau Allah katakan haram, haram. Adapun masalah cacing pita itu hikmah. Dan saya yakin bukan cuma itu hikmahnya. Masih ada sekian hikmah-hikmah lain yang kamu belum tahu. Kamu baru tahu satu dan kamu belum tahu ribuan hikmah lainnya. Jangan sombong dengan akalmu sendiri. Terima keputusan Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin pasti ada hikmahnya. Arafna lam na'rif. Alimna lam na'lam. Apakah kita tahu atau belum tahu, pasti ada hikmah. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.